Jadi kepada para peserta silahkan untuk lebih mendekat lagi sehingga nanti yang di belakang yang datang belakangan bisa masuk dengan mudah dan juga mendapat tempat yang yang mudah gitu ya. Jadi silakan yang masih agak jauh mendekat ke sumber suara. Ya, silahkan kepada para peserta untuk bersiap-siap karena sebentar lagi daurah akan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Kemarin kita sampai pada pembahasan al-musamayat asyariyah li ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk pada poin Kita masuk kemana sih kemarin? Ya lanjut. Halaman 33. Iya. Wadil Al-Qab. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال المؤلف حفظه الله تعالى وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه الأول أنها نسب لم تنفصل ولو ولو للحظة عن الأمة الإسلامية منذ تكوينها على منهاج النبوة فهي تحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدى بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وبطبيعة الدعوة إليه وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل السنة والجماعة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورة على الحق الثاني أنها تحوي كل Ya, الإسلام Tunggu dulu. Wadil alqab asyarifah Lakob-lakob yang mulia ini Ini lakob al-sunnah Al-firqatul najiyah Al-taifah al-mansurah Dan lakob-lakob yang semisalnya <clears throat> Ini menyelisih dengan semua lakop-lakop firqah yang lain-lainnya dilihat di beberapa sisi yang pertama bahwa lakop-lakop al sunnah salafiyah berkata najiyah yang lain-lainnya anna nisabun lantan fasil Nisbat ini atau lakop ini tidak sama sekali eh, <clears throat> Lakop ini adalah nisbat yang sama sekali tidak terpisah Dari umat-umat yang dari kaum muslimin Sejak terbentuknya umat ini di atas manhaj nubuah Yang lakop ini mencakup semua kaum muslimin Dengan tarekah generasi yang pertama yang mereka dicontoh dalam mengambil ilmunya dalam tariqah pemahamannya dan dalam karakteristik dakwahnya dan dan pembahasan dan pentingnya dan pentingnya ini pembatasan atau mereka membatasi dengan lakop al firqatun najiyah pada alus wal jamaah dan mereka ada ashabul hadal mansat itu milik manhas ini itu manhat al sunnah manhat yang hak al firqatun najiyah yang mereka ini adalah tasalu baqiyatan ila yaumil qiyamah manhas yang tak akan terus berlangsung sampai hari kiamat kelak terambil dari hadis Nabi SAW la tasalu taifatu min ummati mangsuratan alal haq yaitu <clears throat> hadis yang tidak akan pernah berhenti taifah dari kalangan umatku yang mereka akan tertolong sampai pada hari kiamat kelak mereka di atas al-haq bahwa laqab al-sunnah al-firqatun najiyah mereka adalah semenjak awal terminan daripada generasi di awal generasi yang telah dididik oleh Nabi di atas manhat yang hak sehingga lakop ini lakop yang nyambung dan mencakup semua generasi kaum muslimin yang mereka mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak terpisah sedikit pun dari kaum muslimin dari awalnya mereka generasi yang betul-betul mengambil ilmu dan amal dari Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam terus الثاني أنها تهوي كل الإسلام الكتاب والسنة فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقصا Ya, manhaj ini adalah manhaj yang mencakup semua apa yang ada di dalam Islam, keseluruhan di dalam ajaran Islam, yaitu kitab dan sunnah dan <coughs> tidak pernah tidak ada yang mereka dan di khususnya dan tidak pernah menyelisih sama sekali dari kitab dan sunnah baik penambahan maupun dalam bentuk pengurangan. Manhaj al-sunnah wal jamaah manhaj yang mencakup semua yang ada di dalam Islam yang kembalinya kepada kitab dan sunnah dan la takhtasu bi rasmin kitab dan tidak pernah memiliki rumusan-rumusan atau tidak pernah memiliki ajaran-ajaran yang menyelisih daripada kitab dan sunnah semuanya Ajarannya cerminan daripada cerminan pelajaran kitab dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam tanpa adanya tambahan dan tanpa adanya pengurangan. Terus. الثالث أنها ألقاب منها ما هو ثابت بسنة صحيحة ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة أهل الأهواء والفرق الضلة لرد بدعتهم وتميز عنهم وإبعاد الحالة بهم والمنابذتهم فلما ظهرت البدعة تميزوا بسنة ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بحديث السلف وهكذا أن ألقاب minha ma huwa sabitun bi sunnah lakop ini lakop al sunnah al jamaah al firqatul najiyah taif al mansura ma huwa sabitun bi sunnah ini sebagiannya tersebut di dalam sunnah yang sahihah di dalam hadis dari Nabi dan sebagainya merupakan uh, <clears throat> rumusan dalam rangka untuk menghadapi penentangan daripada atau untuk ya ini menghadapi penentangan dari menentang daripada alul ahwa al-firaqayn untuk menolak bid'ah-bid'ah mereka dan mereka tamyiz. Jadi lakob-lakob itu muncul bisa terambil dari sunnah-sunnah ini lafaz-lafaz dalam sunnah atau dimunculkan dalam rangka untuk tamyiz membedakan dengan al-bidah yang mereka telah memunculkan bid'ah-bid'ah atau dengan munculnya bid'ah-bid'ah sehingga alusunah perlu memunculkan istilah untuk membedakan dengan firaqubala dan nama-nama itu dimunculkan ketika bid'ah mereka mulai bermunculan falamma dharat al bid'ah ketika muncul bid'ah maka untuk tamyiz alusunah munculkan istilah sunnah Kemudian ketika orang mereka berhukum dengan rokyu maka sunnah memunculkan istilah ini hadis dan asar. Dan ketika tersebar bid'ah, ahwa, hawa nafsu, <coughs> maka al sunnah memunculkan dengan istilah yaitu hadis salaf, mengikuti itu as salaf. Sehingga istilah-istilah itu sesungguhnya dalam rangka memelihara warisan yang murni dari apa yang telah diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الرابع أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا على رسم باسم معين ولا على رسم مجرد إنما هو الكتاب والسنة فحسب Kemudian ikatan al-wala wal bara yang dimiliki oleh al-firqatun najiyah atau taifah al-mansura maka al-wala wal bara itu adalah semuanya tegak alal Islam. Tegak di atas ini dasar-dasar prinsip-prinsip ajaran Islam. Bukan ditegakkan disebabkan dengan uh, ini atas nama perorangan atau nama tertentu atau dengan hal-hal yang semuanya tegak di atas prinsip yang menyelisih Quran dan Sunnah. Adapun al Sunnah menegakkan al-wal bara itu tegak di atas prinsip Alkitab dan Sunnah semata. Adapun Hizbiyah, kelompok-kelompok Hizbiyah mereka yang menegakkan awal-awal barat dengan organisasi mereka atau dengan perorangan atau dengan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Hizbiyah mereka. Sebagaimana untuk melihat dalam kenyataan kehidupan kita semuanya. Terus الخامس أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم لتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم Kemudian kelompok ini lakob-lakob al-sunnah dan semisalnya itu maka sama sekali tidak mengajak pada ta'asub kepada siapapun kecuali ta'asub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang jelas akan mengantarkan ini ke jannah. Kenapa? السادس أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة انتهى Iya, lakop-lakop ini Al-Sunnah, At-Taifah Al-Mansura, Firqatun Najiyah maka tidak akan mengantarkan kepada bid'ah karena mereka senantiasa kembali kepada dasar ajaran Islam yang mendasar kitab dan sunnah dengan pemahaman para salaful ummah tidak mengajak kepada maksiat tidak mengajak kepada ta'asub kepada pribadi tertentu dan tidak pula kepada kelompok tertentu mereka mengajak untuk ta'asub kepada Islam kepada kitab dan sunnah kepada manhajus salaf sehingga tidak mengajak kepada berbagai macam penyimpangan baik bid'ah ataupun maksiat atau ta'asub kepada pribadi maupun kelompok ولنشرع في التعريف بمسميات أهل السنة والجماعة باختصار أولا أهل السنة والجماعة هذا الاسم من الأسماء المشهورة التي عرف بها أهل السنة وهو يطلق مقرونا بالسنة فيقال أهل السنة والجماعة وقد يرد منفردا فيقال أهل السنة ويقال أهل, أهل الجماعة وهو قليل والغالب اقترانه بسنة Sekarang kita lihat beberapa nama-nama yang menjadi nama lain daripada Al-Sunnah wal Jamaah atau beberapa nama-nama secara singkat beliau terangkan beberapa nama daripada nama Al-Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah Al-Sunnah wal Jamaah nama yang paling terkenal dan sering dipakai oleh ini kelompok ini Al-Sunnah wal Jamaah Hadal ismu minal asma'il masyhurah ini nama yang paling terkenal di antara semua nama-nama yang lainnya. Yang dikenal dengannya yaitu dia adalah ahlu Sunnah. Dan nama ini <clears throat> yutlaku makrunan bisunnah yaitu ditelakan bersanding dengan nama as-sunnah yaitu ahlu sunnah wal jamaah digandengkan ahlu sunnah dengan al jamaah atau terkadang sendiri-sendiri itu terkadang ahlus sunnah terkadang ahlul jamaah atau digandengkan itu ahlus sunnah wal jamaah karena ahlus sunnah mengantarkan kepada terwujudnya al jamaah terus قال ابن تيمية رحمه الله فإن السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة Beliau katakan bahwa tetapi penggunaan nama al sunnah atau al atau penambahan ahlul jamaah hanya sendiri-sendiri begini jarang. Yang sering diwujudkan adalah atau sering disebut dengan istilah lengkap al sunnah wal jamaah. Qala Ibnu Taimiyah berkata sallallahu Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan fa inna sunnah makrunatun bil jamaah. Sunnah dia bersanding dengan al jamaah. Kama annal bid'ah makrunatun bil furqah sebagaimana bid'ah dia bersanding dengan al-furqah. Maka dikatakan al-sunnah wal jamaah. Sebagaimana juga dikatakan ahlul bid'ah wal furqah. Karena kelaziman bid'ah adalah terjadinya furqah dan kelaziman sunnah adalah terjadinya al jamaah. Sehingga sering diucapkan dengan istilah al sunnah wal jamaah atau menggelari al bid'ah dengan al bid'ah wal furqah. ومن أسباب تسميتهم بهذا الاسم أهل السنة والجماعة أنهم قد تميزوا بميزتين عظيمتين الأولى تمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صاروا أهلها بخلاف سائر الفرق فهي تتمسك بآرائها وأهوائها وأقوال قادتها فهي لا تنسب إلى السنة وإنما تنسب إلى بدعها أو إلى أئمتهم أو إلى أفعالهم كما تقدم قوليا Sebab penamaan dengan nama Al-Sunnah wal Jamaah sesungguhnya mereka terbedakan dengan dua poin besar. Yang pertama, tamassukuhum bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta saru ahlaha sehingga mereka menjadi ya ini pelaku sunnah atau dia menjadi orang yang menegakkan atau menghidupkan sunnah Nabi. Berbeda dengan seluruh firqah-firqah yang ada. Firqah-firqah yang ada itu mereka tata masak bi aroiha. Mereka berpegang teguh dengan pemikiran-pemikiran mereka wa ahwaiha dan dengan hawa nafsu mereka. Syiarafillah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Sufiyah. Mereka berpegang dengan ini ara wa ahwa mereka atau dengan perkataan-perkataan para pemimpin mereka yang tidak dinisbatkan kepada sunnah akan tapi mereka disebutkan kepada bid'ah-bid'ah mereka sehingga penamaan-penamaan mereka pun juga sesuai dengan bid'ah mereka atau pemimpin mereka atau pendiri mereka sebagaimana yang kemarin telah kita pelajari ada yang mereka menasabkan kepada pemimpinnya umpamanya Asy'ariyah, kemudian uh, Jahmiyah dan yang lain-lainnya adang kepada usul bid'ah mereka. Mutazila kemudian uh, apa kemarin Torofilbah yang kembalinya kepada perbuatan-perbuatan bid'ah mereka sehingga boleh jadi nasab pada pemimpinnya atau kepada usul bid'ah mereka. <clears throat> والميزة الثانية أنهم أهل الجماعة لاجتماعهم على الحق وعدم تفرقهم بخلاف الفرق الأخرى فإنهم لا يجتمعون على حق وإنما يتبعون أهواءهم فلا حق يجمعهم kemudian yang kedua mereka terbedakan dengan yang lainnya karena mereka adalah ahlul jamaah lijtimaihim alal haq berkumpulnya mereka di atas yakni al-haq. Al-jamaah memiliki dua makna. Al-jamaah yaitu alal haq, jamaah berkumpul di atas kebenaran atau juga al-jamaah mereka bergabung bersama dengan imam. Ahlul jamaah ini orang mereka di atas al-haq. Sehingga kata Ibn Mas'ud, anta wahdaka alal haq fantal jamaah. Anda sendirian di atas al-haq maka Anda adalah al-jamaah walaupun Anda sendirian. Atau juga al-jamaah itu bersama dengan imam. Talzam jamaah tal muslimin wa imamahum. lasim atau gabunglah Anda dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini tidak melakukan khuruj anil hukam. Tidak melakukan pemberontakan dan keluar dari penguasa sehingga mereka bergabung di atas al-haq dan mereka tidak menyelisih ini tidak memberontak kepada penguasa yang sah dari kalangan penguasa kaum muslimin ketika mereka dikatakan ahlul jamaah kemudian <coughs> berbeda dengan yaitu firaquddalah atau firqah-firqah yang lainnya mereka la ala haqqin mereka tidak berkumpul di atas kebenaran tapi mereka berkumpul di atas al-ara wal ahwa atau berkaitan dengan para pemimpin mereka Innama yattabi'una ahwa'ahum. Mereka yang mereka ikuti sungguhnya adalah hawa nafsu mereka sehingga mereka bukan berkumpul di atas al-haq. Berkata SAW ketika mentarifkan al-sunnah hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa mattafaqa alaihi sabiqun al awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin. Syekhul Islam mengatakan Ahlus Sunnah adalah mereka yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disepakati oleh para generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Yes. ثانيا أهل الحديث من الأسماء التي يسمى بها أهل السنة والجماعة أهل الحديث وهذا يرد كثيرا في كلام كثير من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده يذكرون أهل الحديث وأهل السنة مبينين اعتقادهم ولا يفرقون بين المصطلحين <coughs> Yang kedua diantara <coughs> diantara nama al-sunnah wal Jamaah adalah ahlul hadis. Minal asma' allati yusamma biya al-sunnah wal jamaah ahlul hadis. Di antara nama-nama yang Allah yang diberikan kepada mereka adalah ahlul hadis. Yang nama ini banyak disebutkan oleh para yakni ulama, para syekh, para imam, kaum muslimin dari kalangan ahlul ilmi. Di antaranya mereka menyebut dengan istilahnya ahlul hadis yang uh, dan al sunnah mereka ini dan tidak bertentangan antara istilah al sunnah dengan istilah yani alul hadis yang al sunnah mereka menjelaskan akidah-akidah mereka dan semua prinsip-prinsip mereka sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW dan tidak bertentangan antara istilah ahlu sunnah dengan ahlul hadith terus فهذا الإمام الصابوني يقول في عقيدته إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ, حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة yeah. Imam As-Sabuni beliau mengatakan dalam akidahnya Inna ashabal hadis sesungguhnya ashabul hadis al mutawassikina bil kitab was sunnah. Mereka adalah orang-orang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. <coughs> Semoga Allah menjaga mereka hidupnya dan matinya dan merahmati mereka semuanya. Yasyaduna lillahi taala bil wahdaniyah. Mereka mempersaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan mempersaksikan kepada Rasulullah SAW birisalah wa nubuwah mempersaksikan tentang risalah dan buahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus <clears throat> ila an yaqula wa qad a'adha Allahu ahla sunnati min at-tahrif wa at-takyif wa tashbih wa manna 'alaihim bit-ta'rif wa tafhim. Sampai perkataan beliau mengatakan bahwa Allah telah melindungi ahlu sunnah dari penyimpangan-penyimpangan dalam tuk tahrif, takyib, tasbih, waman alihim bitakrif wa tafhim wa manna alaihim dan Allah telah memberikan anugerah kepada Sunnah dengan yakni at-ta'rif pengenalan wa tafhim dan pemahaman di antara penyimpangan al bidah adalah terjatuh dalam penyimpangan tahrif, takyif, tasbih ini khususnya di dalam masalah ini al asma wa sifat Sunnah ketika mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka <clears throat> menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat Allah tanpa melakukan tasbih atau tamthil tanpa melakukan tahrif atau takwil tanpa melakukan takyif dan tanpa melakukan taktil ini adalah keimanan tentang al asma wa sifatillah Kenapa ahlu sunnah wal jamaah menetapkan semua nama dan sifat? Karena Allah yang menjelaskannya. Karena Allah yang telah menetapkan di dalam kitab dan sunnahnya. Nabi dan Rasul yang telah menerangkan eh, Allah dan Rasul yang telah menerangkan menyebutkan semua hal tersebut tanpa melakukan tasbih karena Allah menegaskan laisa kamisli syai wa wasamiul basir Allah tidak serupa dengan apapun sehingga alusunnah tidak melakukan tasbih atau tamsil tidak melakukan tahrif karena asalnya lafaz difahami sesuai dengan zahirnya kecuali ada yang memalingkan kepada lafaz atau kepada makna yang lainnya tidak melakukan tahrif sehingga memahami atau mengimani sebagaimana yang Allah sebutkan Allah istiwa di atas arsh Al-Sunnah tidak mentahrif kepada istaula Allah memiliki ia tangan Al-Sunnah tidak mentahrif kepada yakni kudrah Al-Bidah melakukan tahrif Kemudian tidak melakukan takyif Yaitu tidak membagaimanakan atau menggambarkan tentang bagaimananya Ini sifat-sifat Allah Ta'ala Karena orang tidak bisa menggambarkan bagaimananya kecuali satu dia melihat barangnya, dua melihat yang serupa, tiga mendapatkan penjelasan dari orang yang terpercaya. Sedangkan tiga-tiganya tidak ada. Kita tidak melihat Allah, tidak melihat seserupa Allah, tidak mendapatkan penjelasan dari orang terpercaya itu Nabi saw sehingga al Sunnah tidak melakukan takyif dan tidak melakukan taktil karena Allah yang telah menjelaskan diri bagaimana kita melakukan penolakan. Tahrif itu menyimpangkan makna. Takyif itu menggambarkan tentang bagaimananya. Tasbih itu menyamakan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga Allah telah menganugerahkan kepada alusunnah ini at-ta'rif pengetahuan wa tafhim dan pemahaman sehingga mereka memiliki kelurusan dalam masalah ini mengungkapkan istilah dan dalam masalah ini kefahaman atau pemahaman mereka ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعة فالمراد بأهل الحديث في كتب عقائد السلف هم أهل السنة Syekhul Islam mengatakan madhab salaf alul hadith madhab salaf adalah ahlul hadith was sunnah wal jamaah dan juga al sunnah wal jamaah ini istilah untuk mengenalkan bahwasanya istilah ahlul hadith masyhur di kalangan para ulama di kalangan para aimatus sunnah sehingga ahlul hadis merupakan nama lain daripada madhab salaf atau nama lain daripada ahlus sunnah wal jamaah terus yaqulu ibnu taimiyah fal muradu bi ahli hadis fi fi kutubi aqaid eh, fi kutubi aqaidi salaf hum ahlus sunnah dan yang dimaksudkan dengan alul hadis dalam semua kitab-kitab akidah salaf itu semuanya dalam maksudnya adalah ahlus sunnah terus يقول ابن تيمية ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته وروايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن صلى عليه وسلم mengatakan ونحن لا نعني bi ahli hadith al muktasirina ala samaihi au kitabatihi au riwayatihi kami tidak memaksudkan dengan alul hadis adalah orang-orang yang mereka hanya terbatas orang-orang yang mereka mendengarkan hadis atau menulis hadis atau riwayat-riwayatnya tapi yang kami maksudkan dengan ahlul hadis kulla man kana ahaqqa bihifdhi wa marifati wa fahmi dhahiran wa batinan wa tibaihi batinan wa dhahiran kadzalika ahlul Quran tapi yang dimaksudkan dengan ahlul hadis adalah semua <coughs> yang mereka itu paling benar dalam hal memahami dan mengamalkan ini hadis-hadis Nabi mereka menghafalkan kemudian mereka Eh, mengerti tentang masalah hadis, mereka memahami pemahaman yang bahir atau yang batin yang mereka adalah orang yang lurus di dalam memahami dan mengamalkan hadis Nabi dan mereka wattibaihi batinan wa dan mengikuti kepada hadis-hadis Nabi baik secara zahir maupun secara batin demikian pula ahlul Quran orang yang mereka dikatakan Al-Quran yang mereka menghafalkan, memahami, mengikuti, mengamalkan dengan cara yang benar dan mereka juga dikatakan ahlul hadis. Ini orang-orang mereka memiliki pemahaman yang lurus dan memiliki amalan yang lurus berkaitan dengan Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan semata-mata ahlul hadis orang yang pakar di dalam masalah hadis. Ini para ulama-ulama ahlul hadis, mereka adalah panglimanya, mereka jenderalnya, tapi alul hadis ini semua yang mereka memiliki perhatian kepada hadis Nabi termasuk orang awam yang mereka dalam beragama betul-betul memperhatikan yakni dalil-dalil tentang agama mereka dengan pemahaman yang benar. Ini masuk dalam deretan ahlul hadis. Sehingga yang dimaksudkan ahlul hadis bukan semata-mata orang yang mereka berkecimpung dengan ilmu hadis. Terus ثالثا الأثرية أو أهل الأثر وهذا الاسم يطلقه كثير من أهل العلم ويريدون به أهل السنة والحديث قال ابن حاتم الرازي مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل Yang ketiga, nama lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Athariyah atau ahlul athar. Nama ini banyak digunakan oleh atau banyak dipakai oleh ahlul ilmi para ulama dan yang mereka maksudkan adalah ahlul ahlus sunnah wal hadith atau ahlus sunnah wal jamaah maksud uh, itu nama lainnya dengan ahlul asar berkata Ibnu Hatim Ar-Rasi beliau mengatakan madhabuna wakhtiyaruna madhaka madhab kami dan pilihan kami adalah ittiba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi adalah mengikuti Rasulullah sallam dan mengikuti para sahabatnya wat tabi'in dan mengikuti para tabi'in generasi setelah para sahabat wa tamassuk bimadhabi ahlil athar dan berpegang tua dengan matapnya alul athar ini orang-orang mereka senantiasa berpegang teguh dengan asar-asar. Asar itu nisbatnya kepada yakni selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi hadis. Kemudian yang lainnya adalah asar, riwayat-riwayat yang disebutkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alul asar orang-orang mereka sangat berpegang teguh dengan riwayat-riwayat para salaf. Ini seluruh contohnya adalah Abi Abdullah Ahmad ini Ibni Hambal, ini Abu Abdillah Ahmad bin Hambal, ini Imam Ahmad yang sangat berpegang teguh dengan ini selain selain Al-Qur'an dan Sunnah ini dengan asar, asar di kalangan para salaf. Berbeda dengan alul hawa yang mereka meninggalkan asar dari para salaf sehingga mereka bicara dengan rokyu dan dengan pemahaman mereka sendiri. وقال في موضع آخر وعلامة أهل البدع وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة berkata dalam perkataan beliau yang lainnya Imam Ahmad mengatakan diantaranya <clears throat> eh, ini Ibu Hatimah Rosi maksudnya beliau mengatakan wa alamatu ahlil bidah di antara alamat-alamat ahlul bidah adalah al-waqi'ah fi ahlil asar dia mencela mencela ahlul asar dengan celaan-celaan yang mereka ungkapkan dengan berbagai macam ungkapan <clears throat> wa alamatus sanadiqah alamat ini orang-orang zindik zindik itu istilah untuk munafik berat atau perbuatan yang mendekati kepada kekafiran zindik tasmiyatuhum ahla sunnah hasyawiyah mereka menamai sunnah dengan hasyawiyah kaum tekstual atau orang-orang yang mereka ini dangkal pemahamannya kaum tekstual yang terpaku pada teks-teks sehingga tidak memiliki pemikiran yang mendalam sebagaimana gelar-gelar para orang zaman sekarang juga demikian wa alamatul qadariyah alamat qadariyah adalah tasmiyatuhum ahlal athar dengan mujbaroh qadariyah menggelari al, eh, alul sunnah dengan mujbaroh ini jabriyah orang yang mereka dikatakan bersandar total kepada takdir kemudian <clears throat> ini semuanya adalah serba takbir padahal al sunnah berlepas diri dari pemahaman jabriyah al sunnah ini mengakui manusia memiliki ikhtiar dan memiliki kehendak tetapi ikhtiar dan kehendak manusia ter ini e, mengikuti ikhtiar kehendaknya Allah Subhanahu wa taala atau terikat dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah antara Qadariyah dan dengan Jabriyah. Qadariyah mereka total mengingkari takdir Allah Ta'ala sehingga semuanya terjadi dengan kemauan manusia sendiri tanpa ada campur tangannya Allah Ta'ala Jabriyah total semuanya adalah ini kehendak Allah Subhanahu manusia seperti wayang aja sehingga tidak memiliki kemauan dan tidak memiliki kemampuan meniadakan kemauan iradah dan meniadakan istita'ah itu kemampuan yang dua-duanya adalah kebatilan Adapun nas Al-Qur'an menerangkan manusia memiliki iradah dan istita'ah dan akan tapi iradah dan istita'ah manusia sangat berkaitan dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan alamat Murji'ah adalah mereka menamai Ahlussunnah dengan mukhalifatan au nuqsaniyah. Ini orang yang mereka nuqsaniyah karena Ahlussunnah mengatakan keyakinannya imannya iman itu bertambah dan berkurang bertambah dan berkurang sedangkan murjiah iman itu satu kesatuan dan amal itu tidak berkaitan dengan iman sehingga imannya orang yang paling falsik sama dengan imannya nabi yang paling soleh karena amal tidak berkaitan dengan iman sedangkan khawarij dan mu'tazilah iman dan amal itu satu kesatuan rusak amalnya rusak imannya maka orang melakukan dosa besar rusak amalnya berarti rusak imannya maka dia kafir hanya khawarid dan mutazila berbeda dalam istilah orang yang mati ketika dia meninggal dan belum bertobat orang yang mati melakukan dosa besar dan dia belum bertobat Mu'tasilah mengatakan dia di dunia tidak kafir tapi juga bukan muslim sehingga dikatakan mangsilah bain mangsilatain. Dia ada di antara dua kedudukan antara muslim dan kafir. Tapi di akhirat kelak sama antara Mu'tazilah dengan Khawarij yaitu mereka menegaskan pelaku dosa besar yang mereka mati belum bertobat adalah mereka khalid dan finnar kekal di dalam neraka. Murji'ah menamai Ahlussunnah dengan nuksonia nuksonia ini orang yang mereka mengatakan teori iman berkurang karena mereka memiliki iman itu satu kesatuan, tidak bertambah, tidak berkurang. Sedangkan alusunah keyakinannya iman itu yazidu wa yangkus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Yazidu bita'ah wa nu'ayan wa yangkus bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Terus <clears throat> oh, sedangkan eh, sedangkan ada pun alamat Rafidah adalah mereka menamai Sunnah dengan nasibah. Nasibah adalah orang memusuhi alul bait. Sedangkan sesungguhnya alul bait, sesungguhnya Sunnah tidak memusuhi alul bait. Sehingga semua nama-nama yang mereka berikan pada Sunnah itu semuanya tidak ada pada Sunnah. Mereka yang menamai Sunnah hasawiyah, yaitu kaum tekstual. Sunnah tidak semata-mata tekstual, kadang tekstual, kadang tekstual tergantung kemudian berkaitan dengan apa yang dibahas ada yang tekstual, ada yang kontekstual, semuanya ada dalam pembahasan al sunnah. Demikian pula apa mereka dari tuduhkan pada al sunnah yaitu musbaroh Jabriyah. al sunnah berlepas diri dari pemaman ini Jabriyah. Apa yang dituduhkan Murji'ah al sunnah adalah Nuksaniyah al tidak seperti itu Kemudian Rafidah juga demikian sehingga mereka menamai al-sunnah dengan nama-nama yang tidak ada pada al-sunnah wal jamaah sebagaimana kufar wal musyrikin menggelari nabi dengan hal-hal yang tidak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus أحسن الله إليكم قال حفظه الله وورد ذلك في كلام كثير من الأئمة مثل أبي نصر السجزي وابن تيمية والسفاريني وغيرهم من أهل العلم وسموا بذلك نسبة إلى الأثر وفي الاصطلاح الأثر مرادف للحديث Iya, nisbat kepada ahlul asar ini perkataan dari karangan uh, perkataan para imam. Banyak diungkapkan oleh para imam-imam seperti diantaranya adalah Abi Nasir, uh, kemudian Ibnu Taimiyah, As-Safarini dan yang lain-lainnya di kalangan alul ilmi, jadi para ulama alul ilmi. Dan mereka dinamai yang demikian karena nisbat kepada asar. Dikatakan ahlul asar karena nisbat kepada asar. Jadi orang-orang mereka senantiasa di dalam membangun pemahaman-pemahaman mereka itu tidak lepas daripada asar para sahabat Nabi Rasulullah alaihim jami'an. Sedangkan alul bidah mereka meninggalkan asar mereka Quran Sunnah langsung mereka memahami sendiri sehingga ungkapan-ungkapannya sering ungkapan hawa nafsu mereka mereka pakai Quran mereka pakai Sunnah akan tapi kemudian pemahaman mereka keluar dari masing-masing pendapat dan hawa nafsu mereka beda dengan Al-Sunnah. Al-Sunnah mereka senantiasa membawakan asar-asar para salaf untuk membangun pemahaman mereka untuk menunjukkan bahwa pemahaman mereka pemahaman yang diwarisi dari generasi paling awal para sahabat dan para imatus sunnah sehingga mereka tidak berpendapat dengan akalnya sendiri atau dengan pemahamannya sendiri tapi nisbat kepada ya ini asar para sahabat nabi atau para imatus sunnah tabiin tabiut tabiin dan seterusnya ومعنى أهل الأثر كما يقول السفرني أي الذين إنما يأخذون عقيدتهم من المأثور عن الله جل شأنه في كتابه أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ثبت وصح عن سلف صالح من الصحابة الكرام والتابعين لهم الفخام وهذا بمعنى أهل السنة في إطلاق السلف Iya, makna ahlil athar sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Safarini adalah alladzina innama yakhuduna aqidatahum minal ma'thur ini mereka yang mengambil akidah-akidah mereka dari riwayat-riwayat ini dari al-ma'thur sesuatu yang diriwayatkan eh, ini anillahi dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya au fi sunnati Nabi sallam au masabata wa anisal anis salaf salih min as-sahabatil kiram wa tabi'in lahum al-fikham ini mereka menisbatkan akidah mereka kepada sesuatu yang diriwayatkan dari Allah, kemudian Nabi, kemudian para salafus saleh. Maka mereka dikatakan ahlul asar, yaitu mereka membangun akidah mereka dan membangun pemahaman mereka yaitu dengan yaitu nasab riwayat-riwayat yang jelas baik riwayat dari Allah yaitu kitabullah riwayat dari nabi yaitu uh, sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam atau riwayat dari para salaf itu athar yaitu pendapat-pendapat para salaf yang mereka adalah mendapatkan ilmu langsung dari Nabi ini para sahabat kemudian para tabiin kemudian para imatus sunnah berikutnya sehingga dikatakan al athar karena mereka memiliki silsilah di dalam paham mereka ini dari kitab sunnah dan para uh, salaful ummah رابعا الفرقة الناجية أي الناجية من النار حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وقال كلها في النار إلا واحدة يعني ليست في النار Adapun uh, yang keempat yang nama lain daripada al-sunnah adalah al-firqatun najiyah. Dikatakan al-firqatun najiyah terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kulluha finnar illa wahidah. Semuanya kelompok-kelompok sesat yang ada itu dikatakan finar dan kalimat kulluha finnar ikhwan tidak menunjukkan kekalnya mereka di dalam neraka tapi mereka ini masuk neraka yang akan keluar dan akan keluar di neraka dengan iman atau dengan tauhid mereka tapi kesesatan mereka terancam dengan neraka mereka bukan dikatakan nar itu yang khalid dan finar sehingga Al-munharifun Orang-orang yang mereka menyimpang dari Islam itu ada yang sudah keluar dari Islam, ada yang belum keluar dari Islam. Sedangkan akidah Ahlussunnah Jamaah mengatakan selama mereka masih muslim, maka mereka memiliki hak untuk mendapatkan jannah betapa sekalipun mereka harus masuki neraka jahanam dulu. Sehingga ada istilah jahannamiyun, ini ada istilah mantan-mantan jahanam. Ada istilah mantan-mantan jahanam. Sehingga dikatakan al-firqatu najah an Najah minanar karena mereka selamat dari neraka. Sebagaimana yang Nabi memuji ah, ini al-firqatu najah ini dalam hadis yang disebutkan ini kullu finar illa wahidah. Ai laisat finar yaitu mereka tidak di neraka. Terus قال الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه شيخ الحكمي يا أخي حافظ الحكمي لما mengatakan dalam kitabnya معارج القبول وقد أخبر الصادق المصدوق itu telah menghabarkan kepada menghabarkan صلى الله عليه وسلم ini as-sadiqul masduq orang yang sadik yang jujur al-masduq yang dibenarkan dibenarkan dengan wahyu nabi orang yang sadik yang jujur yang tidak pernah berdusta annal firqatan najiyah hum mangkana ala mithli makana alihi wa washabu al firqatun najiyah adalah mereka yang agama mereka sebagaimana yang nabi dan para sahabat berada di atasnya ini orang mereka mewarisi agama dari Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Terus khamisan at-taifatul mansurah wa hadhihi tasmiyatu ma'khudhatun min qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi hadis al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun Nama lain dari at-taifah mansurah adalah nama lain daripada Al-Faqh Najiyah Al-Sunnah wal Jamaah adalah At-Taifah Al-Mansurah. Wadi tasmiyah makhudatun min qawlihi sallallahu fi hadithil Mukhirah Ibn Syobah Nama Taifah Al-Mansurah ini terambil dari hadis Nabi sebagaimana yang Nabi katakan la tasalu taifatun min ummati tidak pernah berhenti artinya akan senantiasa ada sehingga dunia ini ikhwan tidak pernah komplang tidak pernah kosong jadi keberadaan para ulama atau ifa Al-Mansurah, ulama Al-Sunnah wal Jamaah, ulama Alul Hadith hanya fluktuatif, kadang banyak, kadang sedikit. Kadang suatu wilayah banyak, kadang suatu wilayah sedikit. Zaman sahabat, zaman tabi'in adalah zaman-zaman banyaknya para Taifah Al-Mansurah. Kemudian mulai menuju akhir zaman maka semakin langka ini para ulama alul hadis, ulama al sunnah yang boleh jadi setiap negara terkadang ada, terkadang uh, hanya satu, terkadang hanya dua, terkadang sedikit, terkadang agak banyak, terkadang satu negara tidak ada sama sekali. Tapi dunia yang jelas tidak pernah kosong dari ulama ahlu sunnah, ulama alul hadith. Ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan jaminan dari Nabi SAW la tazalu ta'ifatun min ummati dohirina tidak pernah berhenti akan senantiasa ada sekelompok dari kalangan umatku yang mereka dohirin mereka nampak di atas al-haq mereka senantiasa tegak di atas al-haq hatta ya'tiyahum amrullah sampai datangnya perkara Allah wahum zahirun dan mereka dalam keadaan ini di atas al-haq. Amrullah yaitu Allah akan mendatangkan angin di akhir zaman, angin yang menghembus setiap hati pemilik iman walaupun sebesar biji sawi sehingga semua pemilik iman mati yang tinggal adalah syirarun nas atau syirarul khalqi sejelek-jelek manusia maka termasuk diantara sejelek-jelek manusia adalah orang yang mereka masih hidup ketika hari kiamat terjadi karena waktu itu semua pemilik iman sudah dimatikan oleh Allah yang tinggal adalah sirarul khalqi atau sirarul nas sejelek-jelek manusia sehingga Al-Quranul Karim termasuk akan dicabut Allah di akhir zaman sehingga tidak ada lagi huruf per huruf di dalam uh, Al-Quran di dunia ini dan tidak ada lagi orang melafatkan Allah Allah semuanya sudah dimatikan Allah Quran dicabut oleh Allah kemudian pemilik iman sudah dimatikan oleh Allah yang tinggal adalah sirarul khalqi siratu, ini sirarul nas dan diantara yang Nabi katakan di akhir zaman manusia mereka ya taharujuna taharujal humur mereka akan berzina sebagaimana zinanya eh, sebagaimana khimar yang zina di jalan-jalan ini atafit tariq di jalan-jalan ting telecek di sepanjang jalan yang terbaik di antara mereka mbok ya nyingkir sedikit menyingkir di balik tembok terus سادسا السلفية أو السلفيون نسبة للسلف والسلف في اللغة جمع سالف والسالف المتقدم والسلف الجماعة المتقدمون ومنه قوله عز وجل فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين قال البغوي في تفسيرها وسلف من تقدم من الآباء فجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون Nama lain dari ahlu sunnah adalah as-salafiyah atau as-salafiyun. Nisbat kepada salaf. Wasalaf fil lughah, adapun salaf secara bahasa adalah jam'u salif, jamak dari salif, jamaknya adalah salaf. Wasalif al-mutaqaddim. Sedangkan salif itu yang mendahului Anda semua yang mendari anda namanya adalah kini salaf. Abu Jahal juga salaf, Abu Lahab juga salaf, Iblis juga salaf. Semua yang mendahului adalah salaf. Wassalaf al-jamaah mutaqaddimun dan salaf adalah jamaah yang telah terdahulu yang baik maupun yang buruk semuanya namanya salaf wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa minhu qawluhu azza wa dan tadi perkataan firman Allah azza wa beliau mengatakan ah, Allah mengatakan faja'alnahum salafan wa masalan lil akharin dan kami jadikan mereka itu yakni Firaun dan orang yang dibinasakan oleh Allah salafan sebagai generasi yang telah lalu wa masalan lil akharin dan menjadi contoh pelajaran bagi generasi yang berikutnya supaya mengambil pelajaran tentang orang-orang yang terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedurakan mereka yang diambil salafan salaf ini yang telah terdahulu yang telah mendahulunya qala al-baghawi udah tadi ya. qala al-baghawi berkata al-baghawi dalam tafsirnya was salaf adapun salaf adalah man taqaddama minal aba' apa siapa yang mendoli dari kalangan para bapak jadi bapak anda, kakek anda terus ke atas semuanya adalah namanya salaf. Al-alaba adalah ayah anda ke atas. Fajalnahum mutaqaddimin. Kami jadikan mereka adalah orang yang telah mendahului ini mendaluinya dalam rangka untuk lihat liyata'if bihim al-akhirun supaya orang-orang yang akhir bisa mengambil pelajaran dari para pendahulu-pendahulu mereka sehingga mengambil pelajaran-pelajaran para pendahulu dunia baik pelajaran yang baik maupun pelajaran yang baik yang buruk pelajaran dari para penjahat tentu mengambil pelajaran bagaimana kita selamat dari ini azab Allah karena kejahatan sebagaimana orang terdahulu yang telah diazab oleh Allah karena kejahatan mereka adapun orang orang baik adalah pelajaran agar kita bisa mengambil ibroh kebaikan-kebaikan mereka kesabarannya kemudian dakwahnya kemudian santunnya kemudian akhlaknya segala macamnya semua yang telah terdahulu bisa menjadi pelajaran bagi orang yang akhirnya baik yang pelajaran yang baik maupun pelajaran yang buruk وقال ابن الأثير سلف الإنسان من تقدمه بالموت من أبائه وذوي قرابته ولذا سمي الصدر الأول من التابعين سلف صالح وهذا هذا في اللغة أما في الاصطلاح فما المقصود بسلف صالح وما منهجهم في العقيدة وما أبرز صفات منهجهم هذا ما سنعرفه إن شاء الله في الدروس التالية ابن الأثير ابن الأثير al مؤرخ seorang muarrikh ini seorang ahli sejarah termasuk dia yang ikut atau yang menyaksikan bagaimana pembantaian kaum Tartar kepada kaum muslimin Baghdad sehingga beliau ibaratnya terlalu berat untuk menuliskan sejarah apa yang dilihat oleh beliau pada zaman itu yang kaum muslimin waktu itu dibantai habis-habisan oleh Tartar sampai toh yang mereka berlindung ke atap-atap, ke atas atap akan dikejar dan disembelih sehingga darah mengucur dari atap-atap rumah. Ah, Ibn al-Athir diantara mengatakan salaful insan mantakot damahu bil maut yang telah mendahulunya dengan kematian orang yang telah mendahulunya dengan kematian telah mati orang terdahulu baik itu min abaihi dari bapak-bapaknya Udawadawi kerabatihi atau dari kerabat-kerabatnya Walihada sumia sadrul awal minat tabi'in as-salafus salih Oleh karena itulah generasi awal daripada ini tabi'in Mereka dikatakan dengan as-salafus salih Hada filghah ini adalah secara bahasa Ini salaf semua yang mendahulunya Sehingga untuk membedakannya maka ditambah dengan as-salaf as-saleh salaf yang saleh yang kita ikuti adalah salaf yang saleh karena tidak semua salaf itu saleh ada salaf iblis, ada salaf Abu Jahal, ada salaf Abu Lahab, ada salaf kini orang-orang yang sesat menyimpang. Yang kita inginkan adalah as-salafus saleh, salaf yang saleh. Tapi secara istilah kalau disebut dengan as-salaf itu artinya sudah ini takyin yang maksudnya adalah as-salafus saleh sahabat tabi'in atau tabi'in para imam-imam sunnah diungkapkan dengan as-salaf amma fil istilah ada pun secara istilah apa itu maksud yaitu salafus saleh kemudian bagaimana manhaj dalam mereka dalam akidah kemudian sifat-sifat mereka yang menonjol apa saja maka insya Allah ini akan beliau terangkan pada turus berikutnya pada pelajaran-pelajaran ini berikutnya kita mulai masuk pembahasan yang beliau inginkan dari ini tarif-tarif dan manhaj mereka dan bagaimana selanjutnya berkaitan dengan Al-Sunnah wal Jamaah As-Salafus ah, As-Salafus Saleh akan diterangkan pada bab berikutnya ini. Diawali dengan al maksudu bis salaf أولا المقصود بالسلف تقدم فيما مضى التعريف اللغوي بمعنى السلف وأما المعنى المقصود بالسلف في الاصطلاح فقد فقد اختلف في ذلك على أقوال عدة أهمها الأول أنهم الصحابة فقط الثاني أنهم الصحابة والتابعون الثالث أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين الرابع أن السلف من كان قبل الخمسمائة ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها ثم إن الفكر الإسلامي يتطور بعد ذلك على يد رجاله ya. Taqaddam Fima madha telah berlalu tentang ini takrif secara lughawi makna salaf. Wa ammal maknal maksud bis salaf fil istilah Adapun maksud salaf secara istilah makna yang diinginkan dari istilah salaf adalah para ulama ini faqad fakod ukhtulifa ini mereka telah berselisih dalam berbagai macam pendapat di antara mereka mengatakan bahwa salaf itu hanya terbatas pada annahum as-sahabatu faqat hanya para sahabat saja. yang lain mengatakan annahum as-sahabatu wat tabi'un ada yang mengatakan sahabat dan tabiun yang lain mengatakan mereka adalah as-sahabatu wa tabiun wa tabi'ut tabi'in sahabat kemudian tabi'in atba'ut tabi'in kemudian yang lain lagi mengatakan bahwa as salab mangkana qabla khamsami'ah salab adalah ini orang yang hidup <coughs> sebelum tahun 500 artinya sebelum atau 500 ke bawah itu adalah mereka masuk dalam generasi salaf bizami uh, eh, yasumu ashabu hadzal qaul orang yang memiliki pendapat ini mereka menyangka bahwa annahu madhabun muhaddad yuhaddad bi fatratin zamaniyatin muayyanatin mereka menyangka bahwa madhab salaf itu jadi madhab yang terbatas dengan zaman dan tempat sehingga pada zaman tertentu tidak melampaui zaman itu sehingga hanya pada zaman ini yang dikatakan dengan manhat salaf sehingga setelahnya tidak lagi dikatakan jadi mereka para salaf kemudian uh, pemikiran Islam fikrah islami berkembang terus ya dibawa oleh para tokoh-tokoh pembawa pemikiran-pemikiran Islam itu ini diantara beberapa ungkapan para ulama berkaitan dengan siapa itu yakni as-salaf secara istilah. فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف إذا قلنا بأن المرادف بالسلف زمنيا هم أهل القرون ثلاثة مفضلة استئناثا بالأحاديث الواردة في تعيين القرون المفضلة فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به لا شك Kemudian apakah pembatasan zaman itu cukup untuk membatasi tentang pemahaman salaf? Jika kita katakan bi annal muratib as-salaf zamanian hum ahlul qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah seandainya yang dikatakan salaf itu adalah orang-orang yang mereka hidup di zaman kurun yang salafah, kurun yang mufaddalah, kurun yang tiga, ini sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Yang menjadi masalah adalah <coughs> apakah orang yang mereka hidup di zaman itu itu semuanya adalah orang-orang yang layak untuk dicontoh, ditiru. Apakah mereka ini orang-orang yang ya ini layak untuk diambil ya ini ilmunya, kebaikannya, perbuatannya, amaliyahnya? Seandainya salaf itu hanya dibatasi dengan zaman. Terus لا شك أن ذلك غير صحيح وأن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية ya. Jawabannya adalah la syakka anna dzalika ghairu sahih. Orang yang membatasi salaf dengan zaman tertentu maka tidak benar salaf dibatasi dengan zaman tertentu itu. Kenapa? Karena tidak setiap orang yang hidup di zaman itu mereka adalah orang-orang yang bersih ilmunya, benar amalnya. Kenyataannya yang hidup di zaman tiga kurun yang pertama di zaman itu harajat kathirun minal firaq wa tawaif telah muncul banyak kelompok-kelompok firqah-firqah dan kelompok-kelompok di zaman tersebut yang menyimpang dari yakni jalan al-sunnah wal jamaah ada muncul rafidah di zaman kurun yang tiga muncul lagi yaitu khawarij juga di zaman kurun yang tiga demikian juga qadariyah ada di zaman sahabat masih hidup sehingga dibatasi dengan kurun ini maka tidak pas atau tidak ini benar Tiga kurun yang pertama tidak membatasi itu adalah manhaj salaf karena di dalamnya juga ada penyimpangan-penyimpangan yang ada terus فليس السبك الزمني كافيا في تعيين السلف بل لابد أن يضاف إلى هذا السبك الزمني موافقة الرأي للكتاب والسنة فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي وإن عاش بين ظهراني الصحابة والتابعين Ya. sehingga dikatakan oleh beliau bahwa zaman yang telah berlalu dari kurun yang mufaddalah, tiga kurun yang utama, ini kurun sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, maka tidak ini cukup zaman itu untuk dijadikan sebagai standar itu zamannya para salaf tetapi harus pemikirannya dicocokkan dengan kitab dan sunnah faman khalafa ra'yuhu alkitab wa sunnah falaisa bisalafi walaupun dia hidupnya itu di zaman kurun yang mufaddalah walaupun hidupnya itu di zaman kurun yang utama kurun sahabat kurun tabi'in kurun atba'ut tabi'in maka kalau pemikirannya tidak mencocoki kitab dan sunnah maka mereka tidak boleh tidak bisa dikatakan salafi wa in asha baina dhahrani sahabah wa tabi'in walaupun mereka hidup di tengah-tengah para sahabat dan para tabi'in sehingga yang masuk dalam manhaj salafus saleh adalah orang-orang yang mereka pemikirannya senantiasa mencocoki Al-Quran dan As-Sunnah tidak cukup hanya pembatasan zaman mereka salaf karena di zaman mereka juga ada orang-orang mereka pemikirannya menyelisih kitab dan sunnah sebagaimana Rafidah, Khawaris, Qadariyah yang dan yang lainnya yang mereka hidup di zaman Quran yang mufadalah tapi pemikiran mereka tidak menyetuaki Quran dan sunnah إذا فوجود شيخ ما في هذا الزمن لا يكفي للحكم عليه بأنه على مذهب السلف ما لم يكن موافقا للكتاب والسنة في أقواله وأفعاله ومتبعا لا مبتدئا Ya. Oleh karena itulah semata-mata keberadaan seseorang di zaman salaf itu di zaman kurun yang fadalah la yakfi lil hukmi alaihi bi annahu ala madhabi salaf. Tidak cukup untuk mengatakan bahwa orang yang hidup di zaman itu mereka adalah bermadhab salaf malam yakun mumafiqan lil kitab wa sunnah selama pendapat-pendapatnya itu ternyata tidak mencocoki dengan Quran dan sunnah yang menjadi yang menjadi syarat utama justru adalah kecocokannya dengan Quran dan sunnah baik dalam perkataannya, perbuatannya kemudian mereka adalah muttabaan uh, eh, mereka adalah muttabian orang itiba orang yang itiba kepada Nabi, orang yang itiba kepada yakni uh, kitab dan sunnah walau mubtadi'an dan orang bukan dan bukan pelaku bid'ah atau bukan pembuat-buat bid'ah maka sekedar keberadaannya di zaman salaf tidak menjadikan mereka bermadhab salaf tetapi harus cocok dengan kitab dan sunnah dan para imam-imam ini salaf لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف صالح Oleh karena itulah kebanyakan di kalangan para ulama mereka meng, ini mengkaitkan atau mengikatkan mustalah salaf itu dengan saleh sehingga as-salafus saleh ada as-salafut taleh salaf-salaf yang rusak ini tidak masuk di dalam mazhab salaf Adapun yang dimaksudkan dengan as-salaf adalah as-salafus saleh. Ini orang-orang yang mereka hidup di kurun mufaddalah tetapi mereka yang saleh sehingga mereka menjadi rujukan di dalam agama. Sahabat, kemudian tabi'in yang saleh yang mereka ini mencocoki kitab dan sunnah bukan pelaku bid'ah. Demikian pula at-tabi'in juga demikian sehingga diikat dengan as Ini orang saleh yang pemikirannya dan amalnya lurus. Lurus. قال الإمام السفاريني المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مر, مر مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحو هؤلاء Ya. Berkata Al-Imam As-Safari ini beliau mengatakan al-murad bi madhab salaf yang dimaksudkan dengan madhab salaf adalah makana alaihi as-sahabah al-kiram. Itu apa yang dianut oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu alaihim jami'an. wa akyanut tabi'in lahum bi ihsanin. Demikian pula yang dianut oleh para tabi'in yang mereka mengikuti para sahabat dengan baik wa atba'uhum dan para pengikut sahabat dan pengikut tabi'in yang mengikuti pula dengan cara yang baik yang mereka adalah wa immatuddin miman suidalau bil imamah dan para imam-imam agama yang dipersaksikan keimamahannya ini dikenal ilmunya dikenal pemahamannya dikenal ketokohannya wa urifa idhamu sya'ni fid dan mereka dikenal keagungannya dalam perkara agama wa talaqqan nas kalamahum khalfan an salafin khalafan an salafin yang manusia yang mengambil perkataan mereka ini orang-orang yang akhir mengambil perkataan dari para salaf duna man rumia bi bid'ah mereka-mereka ini tidak dituduh dengan bid'ah tidak dikenal sebagai orang yang memiliki pemikiran bid'ah tidak mengeluarkan pendapat-pendapat yang dikenal sebagai pendapat yang bid'ah au syira bilaqabin atau dia dilakopi dengan lakop yang tidak pantas yang tidak layak seperti umumnya khariji, khawarid. Dia terkena pemikiran khawarid atau rafidi dia terkena ya ini pemikiran rafidah atau dia kodari orang terkena pemikiran kodaria atau dia terkena ini pemikiran murjiah murji atau dia dikatakan jabri atau orang terkena pemikiran Jabria atau jahmi orang terkena pemikiran jahmiyah atau mu'tazili atau karomiyah ada yang lain-lainnya sehingga as-salafus saleh Orang-orang yang mereka garis agamanya lurus, yang mereka mengikuti sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, kemudian para imam-imam sunnah yang mereka dikenal tentang ilmunya, ketokohannya, keagungan agamanya, Kemudian manusia mengambil ilmu dari mereka, dari para salaf yang para tokoh-tokoh ini tidak dikenal atau tidak tertuduh dengan bid'ah-bid'ah tidak dikenal dengan laku yang buruk sebagai al bid'ah khariji rafidi qadari murji jabri jahmi sehingga betul-betul mereka orang-orang yang bersih dalam agama mereka memiliki silsilah yang jelas dalam pemahaman agama mereka فقد احترز هذا الإمام فقيد السلف الذي يقتدى به بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرمى ببدعة فليس كل سلف يقتدى به وإنما تكون القدوة والأسوة بأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم alladzina syuhida lahum bil khairiyah walladzina urifa tamasukuhum bis sunnati wal imamati fiha wajtinabil bid'ah wa tahdhiri minha faqad amarna Allah bi ittiba'i sabili ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa iktifai atharihim wa suluki manhajihim faqala azza wa jal wattabi' sabila man anaba ilai qala qala al imam Ibnu Qayyim uh, kemudian beliau memberikan komentar terhadap perkataan as-safar ini Fakat ikhtarasa hadal imam bahwa al-imam as-safari telah membatasi faqayyata salaf alladhi yuqtada diikat kalimat salaf itu dengan ya ini mereka yang menjadi panutan <coughs> menjadi panutan biayakuna mimman suidalahu bil imamah mereka dikenal dengan atau dipersaksikan dengan keimamahannya walam yurma bibid'ah dan mereka tidak tertuduh dengan tuduhan bid'ah sehingga falaisa kullu salafin yuktadabi tidak setiap yang masuk dalam generasi salaf itu mereka layak untuk dicontoh maksudnya tidak tidak setiap orang yang mereka hidup di kurun salaf itu layak untuk jadi panutan jadi contoh <coughs> wa inna matakunul qudwa wal uswa biulai biulai salaf al akhyar yang layak untuk jadikan ketua oswa panutan itu adalah kini as-salaf yang al-akhyar salaf yang baik-baik siapa salaf yang baik-baik itu ashabu rasulillah ini para sahabat nabi radhiyallahu alim jami'an kemudian wa immati tabi'in wa tabi'ihim imam-imam tabi'in dan imam ini imam-imam atba'u tabi'in yang mereka ini alladzina syuhida lahum bil khairiyah yang mereka dipersaksikan tentang kebaikannya walladzina urifa tamasukum sunnah wal imama fiha dan mereka dikenal berpegang teguhnya dengan sunnah dan mereka terkenal dengan imamahnya ketokohannya dalam agama dalam megang sunnah wastina bil bid'ah dan dikenal mereka menjauhi bid'ah-bid'ah wa tahdzir minha dan dikenal mereka justru memperingatkan dari berbagai macam bid'ah bid'ah wa qad amarana Allah bitiba isabi bitiba isabi li ashabi Rasulillah dan Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah sallam waqtifain uh, ah, waqtifai atharihim wasulukihim wasuluki manhajihim dan kita diperintahkan untuk meniti jejak mereka dan menempuh jalan manhaj mereka sebagaimana firman Allah SWT wattabi sabila man anaba ilayya ikutilah jalannya orang yang kembali kepadaku terus Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim wa kullun min as-sahabati munibun ila Allah fayajibu ittiba'u sabilihi wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan Perkataan telah kita baca kemarin, wa kullun minas sahabah, semua para sahabat tanpa kecuali mereka adalah munibun ilallah, orang-orang yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk tabi sabila man anaba ilallah, ya ilayya. Fayajibu ittiba'u sabili. Maka wajib mengikuti jalannya para sahabat Nabi Rasulullah alaihi jami'an wa aqwalih wa tiqadatih amin ah, akbari sabili perkataannya keyakinan-keyakinannya adalah sebesar-besar jalan yang layak untuk ditempuh ini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala terus وقد رضي الله عنهم وعمن اتبعهم بإحسان قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Dan Allah telah ridha kepada para sahabat dan ridha pula dengan orang-orang yang mengikuti sahabat biihsanin dengan cara yang baik sebenarnya dalam ayat yang telah kita baca berulang-ulang as-sabiqun al-awwalun para pendahulu orang-orang yang awal yang masuk Islam minal muhajirin wal ansar dari kalangan muhajirin dan ansar walladzina taba'uhum bi dan orang-orang mereka mengikuti para muhajirin ansar dengan cara yang baik radhiyallahu anhum waradu'an Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala wa'adda lahum jannatin yang Allah sediakan untuk mereka surga-surga tajri min tajri tatal anhar yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abadan yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dzalikal fawzul azim itulah keberuntungan yang sangat besar terus Idzan falaysa minal ibtida'i fi syai'in an yatasamma ahlu sunnati bisalafiyyin bal inna mustalah as-salafi yusawi tamaman mustalah ahli sunnati wal jamaah wa yudraku dhalika bi ta'ammul ijtima'i kullin minal mustalahaini fi haqqi sahabah fahum salaf wa hum ahlu sunnati wal jamaah Ya dengan demikian dengan uran yang telah berlalu falaysa minal ibtida' fi syai'in sama sekali bukanlah mengada-ada sama sekali bukanlah termasuk bid'ah yang mengada-ada untuk memberikan nama Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafiyin. Penggunaan nama Salafiyin sama sekali bukan bid'ah yang mengada-ada. Bahkan mustalah salaf yusawi tamaman sama persis dengan mustalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa dan diketahui kesamaan dua istilah ini dari mana? Bita'ammul ijtima'i kulli minas mustalahain fi haqqi sahabat. Dua-duanya ini ujungnya kepada para sahabat Nabi. Al-sunnah wal jamaah juga akarnya adalah para sahabat as-salafi as-salafiyun atau salafiyin juga atau salafi juga ujungnya adalah para sahabat faum as-salaf dan mereka adalah para as-salaf kaum Ahlussunnah wal Jamaah dan mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya nama Salafiyun atau nama Salafiyah atau Salafiyin adalah istilah yang sama sekali tidak ada bid'ahnya sedikit pun. Nama ini plek sama persis dengan nama Ahlussunnah wal Jamaah. فكما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف لا فرق إذن فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم Kama yang lana al-qaul sebagaimana ini <coughs> benarnya perkataan ini sunni itu nisbat kepada sunnah al sunnah artinya pengikut sunnah orangnya dikatakan sunni kemudian Ya lana qaul maka boleh juga kita mengatakan salafi atau salafiyun nisbat kepada as-salaf pengikut salaf namanya atau orang yang menisbatkan kepada salaf namanya salafi pengikut ini uh, atau nisbat-nisbat itu ini menggunakan ya itu nisbat Indonesia orang Indonesia kemudian Saudi orang Saudi Yamani orang Yaman atau aliran yaitu alusunah orangnya Sunni orang Sunni Syi'i orang Syiah nisbat kepada pengikut atau mengikuti Syiah Salafi nisbat kepada salaf pengikut salaf sehingga nisbat ini la farqa idan tidak ada bedanya sama sekali antara nisbat sunni dengan salafi fa innahu ba'da wujudil firaq wa khusulil iftiraq maka ini muncul setelah munculnya setelah terjadinya berbagai macam firqah-firqah adanya firqah-firqah munculnya perpecahan-perpecahan sehingga untuk membedakan dengan firqah yakni kelompok-kelompok yang sesat tadi maka sangat tepat kalau kemudian dimunculkan dengan istilah salaf apalagi nama ahlus sunnah wal jamaah sudah tercemar dipakai oleh al bidah untuk ya ini ini menjadi nama mereka sedangkan isinya bukan Sunnah Namanya eh, Sunnah tapi isinya bukan Sunnah Maka bisa menjadi rancu antara Sunnah yang betul-betul bermanhaj salaf dengan Sunnah yang mereka mengimpun di situ kesyirikan, kebid'ahan, segala macam. Maka dimunculkanlah istilah salaf bagi orang yang mereka ingin menjaga keselamatan akidah dan manhajnya, maka sungguh ini adalah perkara yang sangat tepat yang mereka sesuai dengan pemahaman para sahabat pada kurun yang utama. Wa yakunu hadzal mustalah as-salaf muradifan lil asma asy-syar'iyyah al-ukhra. Mustalah as-salaf muradif sinonim dengan semua nama-nama syar'i yang lainnya. Ini bagi al-sunnah salaf sama dengan al-firqatun najiyah, sama dengan taifah al-mansura, sama dengan al-sunnah wal jamaah, sama dengan apalagi alul asar, alul hadif, semuanya kekatnya satu, yaitu orang-orang yang mereka dalam beragama mengikuti para sahabat, kemudian tabiin, atba'u tabi'in, aimatus sunnah yang memiliki silsilah yakni pemahaman yang nyambung dari Nabi sampai para sahabat sehingga mereka benar-benar selalu menampilkan asar-asar salaf dalam membangun akidah dan pemahaman agama mereka. Kita istirahat dulu, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan batal istirahat. <clears throat> Ya, demikian untuk sesi yang pertama. Jadi kita istirahat dulu 10 menit. Dan di belakang sudah disediakan sudah disediakan snack. Jadi bagi para peserta silahkan untuk mengambil snack dan air putih yang ada di belakang. Terima kasih.